Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Sumaan zala. Monggo nuli nurona sapa apa? Sumaan zala alaikum. Ematasi sira kabeh minta durung bisa ngisausi susah. Nurona amanatan ing rasa aman. Saku rasa susah diturun aman, rupanya nu asan, tegesi ngantuk. Badalim de dapat nu asan itu di badan. Ya usahakan ngeliputi apa nu as, po ifatan eng sekelompok mingkum sangi sirakabu. Wato ifatun desa kelompok ikut ahamat hum anfusukum Iku teman-teman ibu nahum ing ta'ifah Apa anfusuhu Apa awak dewi ta'ifah Ya nanya kok sapa ta'ifah billahi iklan Allah Werel haki kawan penyangkaan sing ora bener Iku jurnal jahiliyah, si penyangkaan model jahiliyah baleni summa dalam qalu nirono sapa apa mongko nuli nurun sapa Allah taala alaikum ngatasi sira kabeh amanatan ing rasa aman rupane nu asan sing ngantuk ya bisa kang ngliputi apa nu ifatan ing sekelompok minggum sang sira kabeh Wato ifatun, utai sing sak kelompok iku kot ahamat Iku temen-temen eh, nyibuk no Yang ta'ifah apa anhu semawa dia ing ya binuna yang kosong foto ifak ikan iklan Allah wira haki hale penyangkaan seberapa ora bener benar jahiliyah itu yaitu penyangkaan model jahiliyah terus saya perang ufot itu kalah ya saya perang ufot itu kalah sebagian sahabat itu diparingi ngerasa aman itu malah berkalah iso ngantuk terus bahwa iman dengan kanji nabi jadi kalah dia menang sange ayam tetap orang masalah tetap bisa ngantuk kalau sange iman nih nah, sebagian kelompok itu bingung untuk urusan ide ya itu penting awal ide selamat gak mikir orang Islam gak ya mikir orang kanji Nabi ya itu orang munafik Itu kelompok-kelompok sing sibuk ambil awal ide ini ya mikir selamat ide berawal ide selamat serah urusan Nabi lah selamat Allah sahabat lah selamat Allah sebenarnya ini selamat jadi orang munafik khamarat dorong opo an hamalat hum alal hammi hamalat hum alal hammi fala robbata lahum illa najaduha tegese didorong karo kepentingannya awake dhewe Fala robbata lahum mongko ora seneng kumujud kedue anfus illa najaduha kecuali selamat anfus dunan nabi ashabi Falam yanam mongko turu sopoto ika ifa al munafikun Ya gunnu nabillahi wa haki gunnal jahiliyah Mereka itu punya adon arah Allah Yaitu koyak gunung jahiliyah Saya suka kudus kirani ngiyakini sopo ta'ifah anak nabi aku tila olah soru Nabi aku dipateni Atau paling gak olah soru Ora dan paling pertolongan suku nabi Ya luna ucap sopo ta'ifah Halana minal amri min syed Halana ana ta'i kedua kita minal amri sang urusan ini saya nopo perkara masa kita di masa depan masa kita duwe pertolongan kowe ngucap sira Muhammad innal amrah kullahu lillah innal amrah saat urusan kullahu ya kabehane amr iku lillahi iku kabehane Allah Innal amrah saat ini urusan kula ya amr. kabehane amre lillahi kudu Allah. kau kodok tisik putusan wa kudu Allah ya fa'alu ma yasha. Yukuna podo nyamarno foto taifah fi anfusim, ing dalam awak dhewe ne taifah ma ing perkara la yubiduna kang ora padha ngetokno sapa taifah laka maring sira mereka ini menyembunyikan sesuatu sing ora ditampakno yaku nuna padha ucap sapa taifah laukana lana minal amri syai'un ma kutilna hebuna laukana alamun ana iku ana kedue kita minal amri sing urusan apa syai'un apa perkara Makutil kutil namo ora den paringi ora den pateni kita baguna ing dalem kene Kul ngucapu sira Muhammad lau kuntum Lamun ono sira kabeh fi buyutikum ono ing omah-omah ira kabeh Labaru zalik tine metu Eh khoro jadik semetu Sopo aladina wong akeh kutiba kang den pasdakno alih nganti alladzina apa alqatlu mati metu ila madoji maring gon matine alladzina Wah intinya ngerti ini kalau bolak balik matur Jadi ya. uang munafik itu orang yang pakai ukuran-ukuran materi Jadi kalau sudah Islam itu mesti menang Pikiran orang munafik menang Islam itu mesti menang Nah bener ya mesti menangis. Wah pikirannya kalau Islam sing sani gini, yang Islam sani gak ngotot jarang. Ini munafik. Makanya ketika perang Uhud kalah, dia ini mendingin halana menal amri misain. Mosok nak kita bener dia menang. Terus ya Allah, inal amro billah perkara urusannya Allah. Yufu nafi anfusim malayib junalak Mereka ini menyembunyikan sesuatu sing ora diketokno Muhammad Iku yaku nalauka nalana minal amri syai'un makutin naguna kalau saja kita punya urusan artinya dua kesempatan dua urusan nentok nawa ini pun mesti olah terbunuh ala alana nal amri seun makutin nahun iku lawas isarai laukana kok lamun ono pak ikhtiar apa pilihan urip laukana kok lamun ono pak ikhtiar pilihan urip ono itu ilena kok maring kita lam nakhrus mongkora mutu metu kita Nah orang metu falam nuktal mongko raden pateni kita. Lakin ukhrisna tetapi nek den tokno kita kurhan krana kepeksa. Ya lawan kana lamun ono kok ikhtiar ikhtiar ilaina iku maring kita. Lam nakhrus mongko ora metu kita. Falam nuktal mongko raden pateni kita. Lakin ukhrisna tapi nek den tokno kita kurhan lawan kepeksa. Kalau mau jadi yang munafik ngeri, gue ngeri kados Mungkin katus umat Islam saat ini gini, rata-rata cara berpikir katus, ngoten iki katus munafik. Jadi urusan ora melok proses ini nah arah sukses nyalah no, itu minta lebih munafik. Ketika melok proses, nah arah hasil no, nyalah no, itu minta lo yang munafik. Bareng perang pun melok yang munafik, bareng melok perang kalah. Mari ini Saleh Muhammad, Kau iso mau perang bareng. Umpama gak usah perang, anu pendapat kau usah perang. Nah, malah selamat gak usah mati. Nah, kalau bolak balik kita ujung anti mental munafik. Jadi sarana agama yang ada sekarang itu dia terdiri ngoten ya, kelemahan mau kekurangan. Tapi kita sudah tidak punya ikhtiar lain kecuali setuju itu. Nanti yang munafik ini ngoten ya, sampai ngendikane nabok nanti gini surat fatah nih umpama eh, jadi umum nafkah eh, ini seperti sing bagian surat udah sorry benar uh, ini gue sing dengar surat taubat itu umpama kue rausah melok perang itu mesti kira mati itu munafik melok perang perono dan orang mati Bukan arah perang diserang. Tapi ketika melok perang kok kalah, ini mati itu krono perang. Itu munafik repot. Lalu wonten saya terkenal menyangkut mati ini, Dengan ngandani wong munafik. Memalam yang bisa mata buiri dia komentari ayat ini Ini terkenal di syair nopo. Pemalam yang bisa mata buiri ada jadi asbab wal mau itu. Sampai sebagian sahabat itu bantah ngotot wa man lam yamut bisayfi ya mata biwirihi wong sing ora mati kelan pedang ya tetep ae mata biwirihi ya tetep ae mati kelan liyane ada dadil asbab wal mutu wasidu sebab bisa beda tapi tetep ae hasilnya sita itu mata jadi paham ben gue tau gue nak wedi perang tau ditukaran wedi mati itu kan gue misalnya mati perang beda loh kan mati dibunuh tapi kan ya mati jadi wamal lam bisa bisayfi ya mata biwirihi orang yang nggak mati karena pedang ya tetap baik mata biwirihi orang atau nggak mati juga <laughs> kalau keinginan orang munafik kan kalau tidak mati karena pedang ya tidak mati itu padahal tidak fakta kan tidak begitu lama lam yang bisa dia ya tetap baik mata biwirihi tak ada jadil asbab sebab itu beda-beda itu wah itu gak mati baik pedang mati ditabrak mati penyakitan kena air mati kena kolera Paham ya? Cuma orang munafik itu cara berpikir dibolak balik. Tapi pokoknya tipikal yang munafik itu sama ya. Jadi gak melok proses, nah rata hasil nyalah, nyala nong dia. Sebenarnya itu sampai ini tahun munafik. Bangun masjid ramai lo, enggak nak gak cocok gremeng. Kalau melok ragilum, rokok itu. Yang saya ini sering tuh, ingat nih. Nah, sing umat Islam gak melok politik, sing mimpin orang abangan kecewa. Aku berkurang tinggal ora sholat. Nah, politik sama no. Jadi melok kotor. Rukun putus. Jadi ini rukun putus. ini orang ditanggung jawab, repot orang ditanggung jawab. Labar udah lagi aku tiba alih mengkot ulama tuh cimileng yang saya ini, Wamal malam yang bisa kiri bihurihi tak ada dari asbabu wal mautu wahid. Jadi uang sing mati kelan pedang, yang mati kelan liane tak ada detil asbab wal mautu waliyat waliyab taliyah mungkin angel mautu surat fayub talu walam yurat sihim uudu masori ihim mana nih mal doji ihim nih kena eh masori ihim tiksin gon mati ini aladina fayub talu mukatin pateni sebuah aladina walam yunat sihim lan orangnya lamet no ihim aladina popo utuh mau pelunggui aladina li anak kau doa aku krono saat temen kau doa Allah Taala ibu kain ini tetap lama hari kalian pasti jadi tetap bangun tetap mati senajan contoh tengok tengok oma. omah waliyab taliyab wah lan supaya muji sapa Allah wa taala wa ing perkara fisdurikum kang indal mati ira kabeh ay kulu bikum nal ikhlas wan nifaq iku sange ikhlas lan munafik wali ma khisalan sebab bedakno ayu Allah ay sim beda no sapa Allah ma ing perkara fi kulubikum kang indal mati ini ira Wawah kuti Allah iku alimun dan sing pirsa bidati sudut. Jadi justru perang Uhud diparingi kalah. Ini kisirine ilmu ya. Justru perang Uhud diparingi kalah gue nguji atiem. Kowe iku perang krono perintah Allah taala apa perang krono boleh men menang. Wes ini gragapi atiem. Ya. Sampeyan ku apel gragapi atiem. Kowe saiki ini seneng santri gue krono nyaman apa krono perintah Allah. Waduh perang Uhud diparingi kalah, gue Allah tak kuati. Gue ku perang itu krono gue menang, apa krono perintah Allah. Nak perang krono perintah Allah cek menang cek kalah gak susah, jurah ya jadi ukuran menang kalah. Paham ya? Tapi nak gue perang krono gue menang, nak kalah ya kecewa tenang. Kayak orang Islam pengen Gusnul Khotimah. Akhirnya nak orang nak kuatir Gusnul Khotimah kecewa tenang. Mau iman kok kecewa. Iman ya iman, jadi suhu itu kita iman Allah Akbar, iman dari dari allah Muhammadur Lo iman nak sholat wajib, iman nak haji wajib, nak kuat gak nak sampean imane karena beli swarga gini kok, tak irung ya. iman gini kok juwe suhu khotim. umur munafik. mau dan perang itu Iman iman, iman kan kaitane mbah hakikat. yang dunya yo ya nak Allah siji, yang perkara nak pangeran Allah. Allah. Gak iso tak alat nombek Iku nguntung no tang rugi no meyakini ngono iku. Nah sampean ngono mau munafik. Paham gitu? Jadi perang Uhud diparingi kalah itu justru dari Allah liyab taliya maafi sudurikum walimah khiso maafi kulubikum. Jadi ibu mau berangkat perangem krono amruwah, krono boleh menang. Nak krono amruh berarti kalah menang kira kecewa. Nak mati ku sakit, nak menang ya menang. Mau nih pulau nih kang Romanto, pulau nih kalau dia nih ya, ada opo santri khusus khusus kok rapuh kefuto, ora kefuto ripe kok loro. Mereka mau jadi akidah kupat cok. Setahu anu dibilang, mana jus wampe di wong soleh sing rusak tatanan jus wampe. Pula balik kalau ngomong gue terbosan banget. Gini gue, karena itu tadi kalau sore ngamuk oleh Lukman semua santri. Berita ini terlanjur punya kriteria kesalehan. Lah kriteria kesalehan ini semua ring rusak. Ya. Misalnya kriteria kesalehan kita misalnya Kerung-kerung wasar ulama mayati babel Umar nah. Saya kira roh Kiai misalnya Mbak Nawawi Nombok Sinton Bulkar kecewa Kuang bang kita ini kecewa kuang Tapi gak melihat tanggung jawab menurut saya sagung Artinya ketika kita kecewa mau bikin alternatif Gue ya itu sadar Umat Islam itu sudah di situ 200 orang Ini gue pun papat ya wis kadung ada agawa rupa-rupane menanamkan kebencian ning kiai sing ngono iku kowe ora kunjung bikin alter wak munafik sok suci ya mau ngadep kesalehan <laughs> mergo dene ngerasa merasa rata untuk duit ke politik munafik itu ya, Misal tak kono pangeran arah bener gue Lho meskipun dia yang begitu tidak mesti bersih kula jujur. Tapi kan lumayan ono sing diajari, ono sarana belajar nopo mengajari. Cek lumayan namun. Wong munafik yang ngotot niku perang itu berantar deh. Ya melok perang? Tapi dia ada pikirannya menang. Ketika kalah, Muhammad bener tenan Taurat. Jadi jadi nak orang Islam menang, boleh kalah. Waktu banyak zaman satu jari nak sing tawakal dicukupi pangeran aku tawakal atau kelaparan. <laughs> Berarti tawakalnya gak krono iman. Lu nak tawakal krono iman nak ngeten. Ya Allah, semua urusan tuh milik engkau. Artinya ngakoni awakku butuh Contoh paling gampang kayak pulau saat ini tengok-tengok memiliki. Secara lahir saya akan nggak bisa mati. Tetap baik kalau tertawa kalian Allah. Mungkin ada cara Allah, cara Allah gitu, cara menunggu. Cara Allah setiap saat saya bisa mati. Jadi setiap saat aku dicabut nyawaku, utawa ono tsunami, utawa ono gempa nak mati contoh tengok-tengok. Iku akal akalnya manusa tawakal ngenteni ini dua pesawat. Kita orang dua kapal. Bayar asing gawat-gawat ini tawakal. Iku ini manusa kalah beat dan ya. gitu mereka nih pesawat dia gawat Neng kapal laut dianggap. Nah cara Allah gawat apa? Neng bumi neng genggamane Allah, ke? tengok-tengok iso tsunami, iso gempa. Paham? Lan tawa kalem krana Allah, artine kowe ngrasa eh awak kura iso nyelamat nawak lho piyambak Di sini iso nyelametno jen jenengan gen pun di mana saja kamu posisinya tawakal. Iwak kalau kali santri bodoh tawakal ngenteni pesawat, nenggone kapal laut. Itu tawatal munafik jenenge dia nganggep saat itulah Allah berperan. Nah saat ini ini ya Allah gak berperan. Otomatis masuk mati. Wah, ini iman, iman, iman murung. Itu pun saya tidak bisa terima. Bukan berarti karena saya punya pondok ya. Karena aku lalu trauma karena uang hingga mel berperan sok suci. Nah, kalau sering, mulai dari Soal Ngalim sering di gitu bisa nanti sing tinggi itu karena gue bagus. nanti yang ngalim gue kerja gampang kan maksudnya seperti itu rak kecewa be aku rasa gimana aku mana enak kue kecewa be aku be kayak gitu sih mana ya be awam dewa atur awam dewa maksudnya kita tak akan percaya be awam dewa maksudnya seperti ya kena kecewa be aku mimpin awam dewa ya mau sing versi gue lakoni misalnya mulai ngaji itu pengaruh itu pengaruh orang atau agama orang drengkion repot terus di mereka gue oh seru itu dan kalau ingin hormat terus terang anda di sampeyan Bagaimanapun Islam ini milik kita bersama itu tadi Islam itu ada di pondok, di departemen, di kepolisian, di jalan-jalan, di pasar semuanya ada Islam dan dan tidak semuanya kita terlibat dalam prosesnya itu. ingin gini neng masjid ya ramelo melo, neng kepolisian, di departemen tiap alun-alun masjid ya ramelo melo. Ramelo prosesi, ramelo takmir, ramelo nyaponi, tahu-tahu gue santri melarat, Nak tuh inepan turun yang gunung. Terus turun numpang ya kok kecewa, lucu tuh. ayam mati, angkem, Terus mental-mental nu lere deh, sebenarnya ada tuh, terus ngantuk gula. Sekarang ngarah sampai ketemu pangeran selamat, mudi yang ini. Gue syukur gue pangeran. Kira-kira Indonesia ini kai, ini dunia ono masjid. Ono masjid tuh karek sholat wudhu ya soalnya sholat dengan pangeran umat Islam baik-baik saja. Malah pangeran ya seneng sampai nanti ini udah terenggi. Waktu potong masjid gede ini nanti gue jamaah semuanya uang saiki wis masjid dok. Lah aku kan malah apa? serah ukuran rendang-rendang malah antar rapat apa malah cara pengiran. Rapat tuh ngerti apa cara pengiran. Masjid itu malah ngambung gue balik turu. Gara-gara saya wali saya di sana. Saya berenang berdondong. Lamber gue. Lamber <laughs> gue. ya, Wah, lamber gue masjid terus lamber gue ya, malah model apa? Wis malah cek Geremungnya ada sawangan Islami. Udah nih roti gue jamaah gaya nih. Lah gue lu era Islami mampir kerana gue. Orang apa kerana apa itikaf. Abek kerana gue bantu lu untuk kelar nih hotel. Malah lu era Islami ya men. Lu era Islami sampean mampir kerana gue gue turun boleh gue mangan. Lu mental munafik. Lara ini gue nangan duduk lara ini. Tobat tobat iman dengan ukuran Quran, iman dengan ukuran manusia. Ukuran manusia iman dengan tuh nih undur pesawat. Ya Allah tahu bakal sing saged tuh jenengan dok enggak nih gone kapal laut gini ngoten. Lah masih sampean dong dong nih gini sing nyelametno ya Allah dok masih sampean sing selamat. Lah wong ngajak dong dong nih omah. Cucu kena tsunami. nih wong kan sering maca surat mulki, surat tabarok. Iku diarani surat singi wakiyah, surat singi sojo njogo. Itu nengkono kali itu betul. Logika manusia itu diacak sama pangeran Pengiran kan cerita, ono wong zaman ya ning segoro diumbang no ombak. Dia dungo, ikhlas. Bareng ikhlas ketika ada daratan lah, lali. Jadi pengiran kan, apa amintum, ini surat Isra, gitu. apa amintum ayak sifabikum jani balberi, awir sila alikum kosifa menarik, fayurikakum bima kafartum. Di saat kamu di laut, potensi hancur itu ada karena ada gelombang. Terus ketika di darat, idahum musyrikun, mereka lupa mereka sing darat selamat, gak ada gelombang. Tapi dari Allah, di darat pun Allah bisa mengirimkan angin. Ayu sila adikum minar deh Allah bisa wae yang darat kirim angin topan, kirim gempa. Di cara logikanya Allah sama saja kamu di laut ya bisa dibunuh pakai gelombang, setelah di darat ya bisa dibunuh pakai angin topan. Lan amin man fisama ayak sifat bikum ardo fa iya dia tambur. Amin man fisama ayur sifat alikum hasiban iya pasta alamuna. Coba Allah itu mungkin semua sama saja. Bang Mustafa, ya akal akal alam, ngerasa lu aman nih gini dibanding pesawat akal akal menusa. Cara Allah berdoa ya. Artinya kebutuhan kita tawakal neng Allah tuh ya di mana saja karena kita doa. Nah iman nemis ngono iman bener, ini kalau pulau tengok tengok tengok saya tetap harus tawakal. Karena saya tahu sekarang pun yang bisa menyelamatkan saya hanya Allah. Misalnya itu juga kalau gempa. Dan saat sekarang tidak gempa pun tidak saya yang ngatur kan. Sekarang tidak ada gempa, tidak ada tsunami kan tidak saya yang ngatur itu. Dan bukan faktor saya. Orang ibarat orang juga kena hati-hati apa terselamat. Lagi hati-hati lah anak ngarep mau mabuk tabrak bro. Artinya ada faktor selamat yang nggak faktor kita. Rupanya kita selamat itu kan hati-hati dong. Tapi wong liya agak hati-hati. Lah orang itu iya sing hati-hati kan di luar kendali kan. Mulai kita munafik. Karena kalau bulan balik ini, jadi hukum kudu baku iman. Misalnya kita iman karena jihad, ya kita perintah karena jihad. Sudah, kita perang karena amruwa. Orang karena boleh menang. Nah, boleh menang ya nak kalah kecewa. Paham ya? Sampai misalnya ngitmai pondok ini hati. Taklim buat taklim itu amruwa. Ini cek kecewa ambil kiai ini, cek pondok ini eh, enggak ngerubah. Jadi soal kecewa bek ini biasa kayak Kang Pranto Basaria sama kecewa bek si A si B itu boleh. Tapi kecewa ini jangan mengganggu komitmen kita nih proses taklim mbak taklim karena itu amruwo. Paham semua. Jadi beda. Kayak kecewa bek Kiai ya. Tapi juga gue proses taklim buat taklim gue amruwo. Lihat apa kau ini, Proses tafakur fitdin gue amruwa. Waduh, gue biru walidin amruwo soal basaria kita kecewa be orang tua ya wajar manusia orang kecewa tapi itu dibeda no itu lu entah ngawe ngandani santri pula mulai tentang sarang sampai tentang beri jauh seru jadi nanti yang alim nih nopo nopo dicukupi pangeran ya masih orang alim dicukupi pangeran orang budu bude mangan cara tugasnya pangeran aja kopi kawalan <laughs> ya ya masih orang ragu untuk orang bodoh yang kafir ya itu cukup pengeran itu ya kasih pengeran Mama minta batin gelar dia, Allah wahin apa? Terus kuha. Orang alim cukup pengeran jadi berdoa jadi ya ngalim, jadi ngalim cukup pengeran itu kasih pengeran Maksudnya nak ngalim itu khusus, itu mereka RMB pengiran orang orang, itu urusan ada itu <laughs> oh, khusus, lah. Itu sekian keiran, itu serai mana? Orang alim itu urusan pengiran apa nak terus ngalim diurusi pangeran alim berarti ora diurusi itu orang alim Cina markai kafir harbi itu mangan itu juga iman orang karu karuan iman santri bu kena aliran kunci nak cara kulo itu jadi kesuwen santri itu menanamkan mitos mitos-mitos orang alim itu dapat barokah mitos-mitos kayak model gitu sampai lali Quran kan aturan hukum itu lah Eh, iya kan rebut ini Misalnya yang pondok ini nak ngalim gak dipek mantu yang juga kan lebih kuat ini bang tatanan Quran hakon alam muslimin hakon alam mutakin. Padahal kita mulai cilik ngaji. orang wedok tanggung jawab orang lanang. Saat ngaji fikir kita ya sepakat. Wong lanang apa kok isin itu tapi tetap kalah ambil model mitos-mitos kira ngalim hafal Quran dipek mantu juga udah pun dicukupi. <laughs> Jadi mitos sebab hukum menang mitos. Ya akhirnya bareng alim kok gak cuma malu suka cuma tenan ada tiga malu suka ya rapi rapi tenan ya cuma tenan akhirnya subhanallah lera percaya hukum kan baku. Aku ya apa Quran ngalim, berarti tugasku itu taklim. Soal bujuk posisiku wong lanang, berarti ngerumat bujuk, Jelas hukum. Soal cepet mantu suka, cepet anugerah, anu, tapi tidak ada kaitannya tak alukurin buatan. Misalnya tidak mantu suka, alhamdulillah. Orang ya alhamdulillah, makanya hukum kawin ngilangi sini. Jadi baku. Tapi bujuku orang anak suka, orang anak suka lah kan tapi kan sarana gue orang yang sarkem tetap ibadah, <laughs> tetap jadi orang buat aku. Lu kan nyaman kan, pangeran itu seneng, nabi ya seneng mana nabi yang nih pak Indah waktu di dasar asal lu ilfarji. Terus berkawin berdua, ujung kok elek, kok melarat, wah pengiran ini nyuarkan. Enggak ada, ada gak sih, gak sih, nah, pede, itu pede, macam. Salah gede. Besar <laughs> gede. Besar gede. Iya, saya besar gede. Malah nyaman, pangeran ya seneng, nabi ya seneng. Sekarang nabi dewi wa absolulil barji. Mulai ya. rupet pertandingan iya, piye nerang. Mari ya inilah karena nasihat itu salah ya. Kena ngalim gue rezeki tuh kode. masih mesti ora ngalim. Cina si super rezeki nggak semuanya coba rezeki ini orang rezekine ora orang apa Bebas bajingan tuh orang usah malah nyopet. Gitu. Bebas bajingan, bebas mana malah nyopet. tuh, Duit teko dhewe. ngaji ya, jadi ngaji sing tenanan. Jadi Allah maringi perang Uhud kalah itu justru gue muji di semua nafek di semua mukmin. Nah, anak sing munafik ya kecewa, menjadi perangi boleh menang. Dan orang mukmin ora kecewa. Wong mukmin ada kalah, wong mau mati ora kecewa. Kecewa, mereka perangi karena amruwo, Nah, perangi karena amruwo mati ini mati syahid ya. Nyaman mau, cuma menang kalah. Kok sampean jadi kiai, nak krono amruwo, Ini gue nyaman kan rumah. Artinya aku jadi kiai krono amruwo, jadi gue wajib taklim kan. Cek ono santri ini, cek santri ini sukses, cek manfaat orang, betul ngarah kecewa. Membaca amruwo, Wajib ziru mau apa ono perintah Allah kan nanti santri kudu ngasil nong alim nong bukan nanti ngono kan gue wajib tablek wajib tak taklim pun nyaman itu pengaruh cek orang disenangi uang cek orang nyaman mau nanti kepikir kalau orang kepikir disenangi uang orang nanti kepikir belas bodoh banget mikir seneng wong terang oh bodoh banget banget banget bodoh Innaladina saat temen wong tawal lo, kang mengo sapa aladina mingkum sange sira kabeh anil kita sange perang. Yaumal takau jaman ing dalam dinane ketemu apa jaman di dua kelompok. Orang yang berpaling dari perang saat wes wis cangklete perang. Iku innamas stazal lagum syaitan. Angin sedene goyang ing man sapa setan setan. tiba di maka sabu sebab sebagiannya perkara kasabu kang lakoni sapa ladina Wong sing pas perang jebule melayu iku mesti faktor khianat sing disebabno karo ne dhewe. Yaiku minat dunub sange dosa wawa mukhalafatu amrinak nabi te dosa nyulayani perintah nabi. Walakot afawwahu anhu. Lan teman-teman nyepuro sapa Allah wa taala anhu sing ilahi. Inna huwa ghafurur halim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ilang ing wong sing iman la takunu jono sira kabeh kafir, kafaru kaya wong kafir. Ail munafikin kaya munafik bener kok nasihat dulu wong iman juga kaya wong munafik di wong sing iman juga kaya wong munafik di kafaru ayil munafiqin tekse aja sampai wong iman kaya wong munafik wong munafik ku caranya berpikir gini wa kau lan ngucap sapa munafik ku ikhwanihim maring kancan kancannya wong munafik ida dorobu fil ardi nalikane perang atau bebudalan sopa ladina fil ardi dalam bumi famatu kan utawa ana sapa ladina iku bisa iku perang Fakuti fakutilu mongko den palarteni sapa ladina Ucape wong munafik laukanu indana mamatu wa mautilu. Jadi wong munafik nak ana wong Islam mati perang. Nah, mau orang melok perang gak mati. <laughs> Salam melok per Orang umpama laukanu indana mama wa ma. Nah, apa mau tengok-tengok ngomong aku agak mati. Ya terbu terbu. Model-model munafik. Laukanu umpama ana sopong akeh indana. Laukanu kita pilih malah gak karuan itu kan mestinya Quran ya nama lautanu indah nah mestinya lautanu indah nah mama tuh Ya, mesti lautan umpama ana sapa wong mana manane wong-wong Islam sing perang umpama indana ana sandingi kita maksudnya ini omah ramai melok perang. Mama tuh mengko mati sapa wong akeh omah putih itu jadi wong apa pun nak wong mukmin mati ning perang dikomentari lah mau tengok tengok omah abe aku agak mati eh <laughs> jangan kemen aku kenyang kacau lihat Allah supaya gawe sapa Allah wa taala dari kamu gumu portal hasrotan ing kedunan fi kulubihim Enggak mbak, hati ini munafik Wawaru dawa yuhi wa yumit Paham ya? Jadi cara Allah, wawaru yuhi wa yumit Cara Allah ora perang, Allah bukan bersa perang Jadi cara Allah cek gue perang, cek orang tetap baik kendali mati hidup di tangan Allah Mulane fala yamna'u mongkora nyegani mati sange mati pokok udun nunggu Jadi nak cara Allah cek tengok-tengok nengok mati Perang cara Allah kodoh wae, sing kena tsunami selamat iso wae cara Allah Sing kena tsunami mati sakit Oh ngomong ke virus antrak cek flu burung gampang era karuman, jadi acara awal tempat boy fi wayu wayu mesti ana urusan perang rap perang cara awal wis gampang aja tetep fi wayu wa buta ya, wa Kalau yang nak umum orang nyegarin mau disangi mati apa kudun apa lunggu Wawa kuti ya, awa melani cara kanji nabi nak wong api turu tetep kondungo Bismika wa rumah ahya wa amu Sebagian riwayat niku kondungo Allahumma tu dhuhri ilaika wa tu amri ilaika lamal jawa laman jamin ga ilaika jadi wong api turu kon ya Allah ndak ada tempat selamat dari engkau kecuali menuju engkau padahal api turu karuan ning tengok tengok, lamal jawa malja jamin la manja ilaika paham ya jadi nak iman pun bener ya Pak model Rasulullah karuan ape sare tengok-tengok ngomong tetap dengok Allahumma lamal jawa laman jamin manja nggak ada yang selamat dari engkau kecuali menuju engkau ini kau itu seorang sorot angin nanti jadi ngulur pesawat jadi ngomah ya tambah di tempat kerja tetap ada kita betul kita betul ya orang sudah nanti nah cuma nanti nono hukum-hukum ada para panen yang pesawat lebih ngeri yang kapal itu oleng-oleng lebih ngeri terus pas perang lebih ngeri itu hukum ada ada nah, orang Allah sama Allah Ya bukti paling nyata kan itu perangnya bodoh-bodoh ini. Tetap aja yang mati kita kan atau mati kafe. Kemungkinan ini kan lo kok mati kita atau mati kafe. Artinya kemungkinannya hidup atau mati. Ya sama saja kenapa ya, kemungkinan hidup atau mati. Cuma kita ini mungkin arah perang kan kena tsunami, atau kerugian rumah, atau kena gempa. Tapi artinya sama saja, dia juga. Ya atau seperti saatnya sahabat wamal yang yamut biseti mata dulu uang yang mati kelawan pedang ya tetap aja mata dulu bihil kalau kok kiai kena ninja wiridan minta telor apa nak ramati ninja terus ramati kecuali aja selamat dan ninja tetap aja mati itu disebut ini ninja ini aja walakat akhawwahu anhum ojo sampai kaya wong kafir lihat ala wa dzalika hasratan fi qulubihim wa wa yusti wa ini tak malu, bima ta'maluna kalau ini kutip semua mungkin kata ini kira kafir bisa lah ayo sila itu yang dalam perang umpama kau ini saat jihad awal mutu atau mati kira kafir Eman mata mutu wa yumatu lama kira tenjat ini dan sepura menabung warahmatullahi wabarakatuh mau ke saat jihad mati terbunuh atau mati biasa, Ibu anani mau maghfirah roh, Ya Allah, kalau aku pengen Sandri Santri berpikir cara Allah. Jadi sehingga itu kita nyaman. Nah, cara Allah ini uang mati sakit deh? Ini kan sebenarnya ya mati sakit. Maghfirah warahmat. Mari gara-gara kita kena tahu menangkap. Jadi kurang menang fisik kita ini mati. Menang untuk apa ini? Ada cara Allah mana? walau ini kecil kuntum fi bila aw mutum cara Allah Kau mati saat bila bila aw ini bila Allah deh, Kau itu lama firatu min Allah Walau rahmatun khairum mimma yasma'un bukan nyaman menurut cara Allah ini mana? paham ya nyaman ini mau misalnya kita itu gak jadi bupati gak jadi presiden gak jadi menteri tapi kita selamat sama sarjana selamat ke sabi-sabi selamat ke besok Ini cara Allah menang jadi itu harus kita nikmati, kemenangan itu harus kita nikmati. Tapi nak kita nggak ukuran-ukuran lagi. Syukur nak ngendani nawa umat Islam biasa kan. Akhirnya umat umat Islam kaca dia kan iya umat. Tapi faktor pikiran itu wilayah dari khilafah. Orang yang pikiran cara Allah, nah cara Allah kan saat kita melakukan amruwa yang kita sen seneng yang merasa menang. Jadi kita merasa susah ya, saat kita melanggar amruwa. Ini gue orang suatu kafe. Tetap aja suka saja di grup kita mobil. Gue jabat. Rumit kan. Masa orang awal bilang ini artinya Quran kan berarti pendapatnya pangeran. Kok ini di Quran. Jadi ibadah pangeran nak mati kita bila om oh, itu murah kok jalan dikalah itu walau makfiratun minal muawarah. Itu nah, cara menuso. Nah, cara menuso nabi perang itu kalah. Cara menuso artinya cara lahir pasukan Islam lebih banyak terbunuhnya ketimbang pasukan wong Jadi cara menu menungso paham ya cara Allah ya orang yang mati berani tak? jadi kita sing terbunuh itu ae sing untuk maghfirah minallah waroh. kapan tobat tobat orang jadi santri itu Di iman nggak iman itu loh itu karo dari sini jadi kan iman tutur asyik ya ini mau iman di tapi tetap iman ya.

Jadi nak nimbang mau ya nimbang opo sisi kumpul wong akeh. Nah tas mau ya. Aku ini cek kaya Kau tobat, ratu tobat Allah Rata tanah kadek, lah Kau ini kalau ya apik limbah saya berkoro Tas mau narang ngumpul sirah kabeh Nah tas mau anak ini bener karo kate minat dunia bidak wal ya wajah khilaf kira asapan wonten sing kira amima yasmaun wonten sing kira amima tasmaun jadi nak mima mau ya tinimbang opo dikumpul no wong nah tas tasmaun ya tinimbang opo buat kumpul no kita untuk goib. Wala imutum. Lamun mati sira Aku putih tum tumto terbunuh sira Bener pikiran kula, kue mati cek terbunuh ta lah ilawo itu. Seharusnya tetap balik neng aw aw Artinya mukmin kudu nyaman, urip juga agak pangeran, tau mau mati ya balik Neng ning pangeran. Pangeran aja kan pikir nyaman kan urip model koran. Ampun nanti mati harus jadi susah. Malah ya padha ya urib ya ambek pangeran kok mati la ilahi tasarun. jadi wala imutum au kutitum ta la ilahi tasarun. Yektine maring Allah la ilahi yura ya kok maling ya anak Allah tasarun aden kirim siro, Nyaman aja urib model Quran nyaman. urib ya ambek pangeran, mati ya ambek tapi kena mitos ulama itu banyak, mungkin kuat itu Islam itu yang percaya mitos, jadi ada ulama mati dulu cara di santri ku iku roh swarga mulane ibu <laughs> repot dadi senengane materi gitu Padahal ulama dia sini mati guyu ora mesti krana roh swarga iku mau ulama sak kula mawon ora usah sak alim-alim wadus Imam sak kula mawon. Bayangno mati ku biasa artinya urip ya mak Allah, mati ya mak Allah. Artinya guyu pancen nyaman-nyaman lah ae ya. wong urip ya diurusi pangeran kok mati ya diurusi. Artinya ora krana orang swarga ora nyaman. Kula mau mlebu swarga nyaman. Tanggo swarga. Swarga ya makhluk. Lha nek gak guna nih, swarga enak ya ora kan karek terserah pengiran. Lha men swarga yo apa? Wis kondha. Swarga yo apa? Ujung-ujungnya ya nembus swarga ya krana pengiran. Engko neraka ya krana pengiran iki apa? Ya nah, kok malah sampe ra panas. setan setane. Saat <laughs> ini kawan tenang sekuler istiadat. Jadi haji itu tidak usah barang jumroh. Karena barang jibril itu kan barang setan. Nah, sing dikira haji kan dana umat, kan udah setan ya. Selama setan tidak boleh saling balang. Dan ada senjata kan. Jadi nak gue setengah setan, nah haji rasa barang jibril Itu, mungkin setan itu janggal. Ih, semasa sesama teman dan saling lempar. yang bener apa ya Allah, banyak jalan nih. Setan pun berapa apa nasem, kepada begini. Karena setan yang rokok bisa pidato. Yang justru lulat nggak Tuhan. Setan yang rokok itu masih bisa pidato. Eh bani Adam, kamu kamu tuh tak tipu kok nurut. Ke setan kau geni dia pun geni biasa. Setan yang rokok pidato. Ma anak bimusrihikum ma antum bimusrihikum kan pidato malah. Menurut saya cerit-cerita dan kau tanah pun Setan santai pidato. Nih, <laughs> kalau saya tahu lama waktu dia amru inna wa ataku macam hati wa atukum aswah Tukum wa ma yang bilang sultanin alaikum la tukum autukum di farah tahu tahu muni lumu anfusakum ma anak bi musyrikum wa ma antum musyrikin. Setan beda. Ya. Dan rokok bisa beda tuh degeni santai. Tulisannya iya iya beda jatuh Lah sudah jatuh tuh Kamu kamu tak tipu kok gelem. udah banget. Ini kau ya, saya nyelamat nawak, saya nyelamat nawakmu. Fala talumuni wa lumu anfusakum wes saya kira usah nyalahno aku salah awak dhewe itu pidato setan <laughs> jadi santai wae setan lah wong mukmin santai menang gini wow sing mukmin sing bener mboten mikir neraka swarga wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allah iku ora syarik dengan Allah la syarikalah umir tu aku diperintah aku diperintah kon yakini la syarikalah Wabidah ada umir tua enam enam muslimin. Aku wong sing no awakku ning pangeran pun beres. Cemare mati apa cuma ndonga bareng, kowe mati kok tuh. Malah bingung. Aku berdungo mikir kesembadan tau ora tuh malah nangis. Nah sama tau satu kalau nek mati wah ana minal min pun kalau nyerah Gusti kabeh segala kebaikan itu jenengan biadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Pun nyaman. Manjen kula wayahe mati nggih mati, wayahe urip ya urip, kabeh ngatur jenengan. Rasa mikir suruh Fatimah atau ketemu Fatimah Mikir mari tante yuk Jadi sebagian dungo itu mari tante yuk fiti Paham gitu Jadi awali syariat dungo Sampai nak anut kulonnya Syariat dungo itu saja Itu kongko iman Jadi dungo di syariat itu karena iman Yaitu iman nak kita itu lemah Allah inna kala kuli syair Jadi orang-orang dungo di syariat terus Jadi merusak iman Jadi sampai Misalnya sampai dungo khusnul Fatimah Tunggu berarti no gelisah oh, santri mari cilik ngibadah wis suwi kok nek jebule suwi. Dadi oh, lalu donga sing keliru. Mergo sampean donga sing rusak iman. Nah sampean itu nih yang ya Allah. Saya minta husnul khotimah karena engkau yang bisa memberi husnul khotimah. Diriku tidak bisa. Ibu donga sing bener karena doa ini mempertegas i, iman engkau yang bisa memberi husnul. Saya tidak bisa. Mana pikiran ini disembadani tau orang. Lalu berarti sampean wis ngajak nantang Pangeran. Mungkin berarti apa tentang pangeran kan? Nah, sampean dungo medit kula kan natang men. Engkau yang bisa membuat husnul khotimah. Saya tidak bisa sudah kan selesai kan? Sampean kan gak kepikiran sebetulnya ini orang kan malah muji pangeran nak ala kulli syai'in. Mulai setiap dungo saya diajarkan Nabi mesti ditutup inna ka ala kulli syai'in qadir. Karena memang inti dungo itu iman, itu iman engkau yang kuasa saya enggak. Dia dia contoh dungo di sing ora ditutup itu mesti gitu. Malah anak Nabi Ibrahim dongane Allahumma inni dhaifun faqawini bikuwati. Malaikat juga gitu, subhanakala ilma lana illa ma'alam tanah. Jadi songkong rasa doif dibalik dengan illa ma'alam tanah. Begitu Nabi Muhammad juga gitu. Nabi Muhammad kalau dulu gitu, Robbi ini dalam tunak sifat cerita fa innahu firu firu dzunuba illa Anda yang bisa ngampuni hanya engkau. Di ono syariat mandi orang orang ono syariat Nabi ngajari umat nak berdua pikiran mandi itu orang Karena doa ini hanya mempertegas tau tauhid. Wanilah biru biru ilah yang bisa ngampuni dosa hanya engkau. Ini pun belum sarsa, memang faktanya begitu kan Fakta imaniah kita mengatakan bahwa hanya Allah yang ngampuni, hanya Allah yang memberi, hanya Allah yang menutup Paham ya? Jadi bahasa riak kita mamang mandi tore itu gawane setan mboten enten teng syariat mboten enten Adi adi doro Quran itu hadis wong nak berdua di syariat no mikir Orang no. ora ora ono. <laughs> Ya Jadi dungo dungo semua dungo mempertegas tauhid. Ini misalnya kalau kula lagi sering dungo ya Allah saya minta husnul khotimah karena engkau yang bisa memberi. Aku gue ini udah ini bukan buatan gue pikir. Artinya tidak saya pikir aku husnul khotimah atau orang bukan gue pikir toh tetap keputusan iman saya mengatakan Allah ala kulli syai'in urusan saya di tangan Allah juga membuat kena aliran kita semua antri itu semua nengi mikir awak itu ya, satu nasi itu semua nengi nuwangi aku sih hati malu itu semua nengi mikir awak itu padahal jelas cara syariat Allah orang kan mikir apa ini gua cara Allah orang perang karena amruwa saat mati cara Allah mati sahih lama firatu menawa kan nyaman tapi nak sampai berpikir awak sampean, wis tak rewangi perang jebule suul khotimah. Wis perang rewangi perang jebule kalah. Ikan gue pikir kan hadu nafsi. Kan? Paham gue ini tenggene ayat-ayat ini cerita tentang nopo eh, tentang perilaku orang munafik. Nah, cara umum mukmin nggih ngoten niku. Wala imutum aku tutilkum toh la ilawohi toh syara. Toh kowe mati iku tetap aja balikin ning apa. Fatimah rahmatin pirang-pirang rahmat min Allah. Fabima rahmati minallah Sebab rahmat minallah Lintai fa'alus siro Muhammad Lagu Maring Wong akeh Maring sahabat sak bala-bala ini Esa eh, bulat Tegasnya jadi Lembek jadi alis Apa akhlak bukan Akhlak siro Muhammad Ikhola bukan Alikannya nyulayani sopa ashab yang siro Sebab rahmat Allah Kau bersikap halus walaupun tak lamun ono siro iku fadon iku wong sing atos Esai al khuluk itu si elek budi pekerti ini Dari dolkol terus atas ati ini Eja eh, fiantik si wangkot Fa'aglak tak mongko berat siro lagu maring asap Lan fadlu ini bubaran sop asap Etafarroku eh, si bubaran sop asap Min khawlika sangking sekililingem Min khawlika sangking sekililingem Fakku mongko nyepuro siro anhum sangi asab was talfir Lan jaluk no sepuro siro lagum krona asap Edam eh, bagu mereka itu sepuro Muhammad itu jaluk no sepuro Wasa wirku Lan jaluk sepuro siro Muhammad bumi asap Fil amri ing dalam urusan ya diutus jaluk no sepuro sohabat dia diutus musyawarah mbak jadi kata sekolah musyawarah gak jenengan tentang nasirul Islam gak musyawarah. Turun kaji Nabi gak musyawarah kata sekolah balik man kang rumanton. Jadi kaji Nabi sering kang rumanton di Bali sahabat di Bali. Oh mamdi, beri kaji Nabi, nabo waktu sangi masjid. Ya apa atau ke masjid dari Nabi. Buat tuh nabi gue pun para jenengan kersane sering jamaah. Oh apa atau gue pengen atau Setiap langkah moro jamaah itu ditulis ibadah. Yang gak sing parah kayak ngotot, gue mamdi parat masjid ya ape parat jadi parat ya ape atau ya apa sonten nas gue sih sisa ngaji birang ilmu tiga nabi apa ya, kalau iman mbek jenengan ya ternyata terus diparing kita tak tambah sitok ora usah sampai lirik deh di desa pedalaman kowe nek wis ro iman iki mau moro sobat dalaman iku pak hum ana kayak ada wa kan kuatan nanti jadi kok beda dakwah mulai kita ada nih karena nabi kok gue rene rene engko nak wes ilmu tak pengen meneh tak kok Mengenai kata Sabi Musa al Asyari di sini malah buat nate tentang Medina. Beliau itu sering turun kampung sampai ada dawuh Kasiro wala tu ya yasiru wala tu as, siru itu. Tiba nggak usah berkumpul amri masuk ngoten. Jadi bagi kita kita ini gak tahu musyawarah fil amri. Jadi mau ibu kang Mustafa kita lu gumun ya, ya mana? kapan kiai kiai jadi sombong kalau figur sejarah tiga ini loh Ramadan, contoh termuda itu cuti itu tenang Artinya kita tetap berbuat dengan Ramadan, tapi cuti itu tenang aja itu Saya pulang kayak gede Manggil Tri Mustafa diceritani bertemu presiden, bertemu menteri, diceritani gede ini Dan karena besar ini menganggap dirinya pusat sejarah Kemarin pusat Islam Udunya kiai itu kalau jujur sadar Nimbali Mustafa, Mustafa aku ya kiai gede Tapi buku gede malah melangku santri dok dan aku berhubung dia cilik, yang dalam dalam, dan itu bagian dakwah itu. kono. Kowe podo mata dicelok. Komunitasku ya sini ini mulai jalan lain. Nah komunitasmu ya dagangan itu. nah itu ya niatnya e berjuang, niat itu Podo Islam yang kedalaman Kalimantan, nak sowan Kalimantan. Aku ya tetap lah agak malah berperan di Kalimantan, tak aku yang berperan, ya apa sih nanti? Sehingga setiap orang merasa punya kendali agama gitu dan punya objek tak tahu. Kayaknya itu orang Justru bus yang Kalimantan tak ngidu dede, bus meneng didi saya ngidu dede. Akhirnya kan repot. Ya ya Mustafa repot. Enggak kan perintah Allah jihad berjuang yang dinggon. Jihad jihad itu sesuai mungkar yang tiada. Demi man roh amin kumungkaran fali wa biati man siapa saja Roh amung karone berak berhubung mengalim ngilangi bodoh Roh amung karone pejabat yang ngambil jabatannya kan nonton Roh apa nak wong kulturali. kultural ya jadi kita ini tidak sambil humpil amri malah terpusat. Jadi kita ini anti sentralistik nih gue Pak Harto nih pemerintahan, tapi dalam kegiatan kita kita sentralistik, prakteknya sentralistik. Padahal kan, kan nggak sentralistik itu lebih baik. Gue tak lagi sak top tope badim kula hormat badim. Apa melok proses hidayat wong kali Jogja yang kedalaman Kalimantan. Apa ana wong pertama tuh ya lewat kiai gede. Mungkin lewat santri pedotan dan itu proses Islam kan ngoten jadi kapan ya cara berpikir kiri kok gitu malah nggak kurang ini kan mantan misalnya kayak gede orang gue turuti kan kayak cilik orang rot baku kayak gede tapi pikirannya mesti ngono gue aku ngalim gue orang ngalim gue ada terus ukurannya kok tuh ukurannya besar cilik bisa karpet kurang ras pendapat kudunya betul ngoten nah kudunya kan justru aku kayak gede orang malah berpusing cilik kan Lalu jari pepatah Arab kan Kuba malah yujadu fitnah. malah yujadu fil Jadi kadang yang goro orang, malah ini kali rana Ini boleh pak lele ini segera malah rana, malah ini kali Ada banyak reputasi sosial atau poin sosial yang didapatkan justru karena kira gede itu Gitu Lalu nak caranya hukum sosial sama anak anak ini kalau mantap orang mungkin orang kiri utang juga, orang utang utangnya orang Justru itu orang juga harusnya GR sosial, itu proses sosial yang melarat ya bang. Nah. nah, yang mana lagi ngerti? Ya, neng Jakarta orang presiden, ya orang menteri keuangan, orang BI Bank Indonesia. Wong Barat itu utang Bank Indonesia, mau utang nih, neng hukum sosial. E. Wes sampean mana tahu jujur. E. Utang nih kan betul neng orang menteri keuangan, orang menteri kesra Ali Tapi uang tangganya Ali Sihab kok mungkin saya kira mangan utang berat Ali baik ini jabat kesalahan atau ah, tetap utang nih artinya banyak proses sosial yang justru karena kita besar tidak menyen menyentuh mana itu sombong ya sama karena tidak bimba uji ngalim malah orang menyentuh lapisan sosial sehingga hati uang di kampung-kampung nggak ya orang nah, aku dulu lagi gede hormat itu paling mali gue kata Islam <laughs> mereka ngurus Islam lu dindi Nah ini fair, ini urusan agama, jadi kita semua harus tanggung jawab. Oh, saya sudah selingkuh, insya Allah. <laughs> Ada selingkuh, wah, foto rakyat gede, ini Ya kadang mau pikiran ini, wah, jadi rakyat gede nyaman deh. Enak, Gus, gak ya, bisa boleh, gitu, pantas, lo malah tiga manfaat. Mereka rakyat gede malah dimanfaat, apa-apa pantas, masa pantas. Jamin uang barang, ya, itu ukurannya, hukumnya Allah rakyat gede, jelek, bodohnya kena hukum itu. Bapak kiai cilik juga pantas. Lalu hukumnya Allah itu bagus, yang merubah-rubah ya hukum adat. Wasawir fil amri, esa eh, nikah fil harbi wa irihi. Tegese urusan perang lan liane perang atas jihad, atas talim wa ta'alim Fa azam ta mongko nalikane ida azam sira fatawakkal ala Allah. Mongko pasrah sira ala Allah ingatasi Allah. Nah kiai ini bahasin buat ngoten, angkatan Wali sama. malah. Nah, angkatan itu sama malah ngeten, kamu sofa. Jadi misalnya Sunan Kalijogo gak ada santri setahun, mendapat paling malah jangan kau datang beriku. Yang kena wes agak Islam, kue rono nih pedalaman di ini di sondi, di malah dikentang koyong. Kue lagi nih belakang kono kue nih kono malah memang di diberi amanat untuk buka desa dari jawaban. Lagi saya itu orang, tuh tambah gede tambah sentralistik. Ini rasa belum yang ingin ngurusi aku nganti rasa belum nanti mati nyedmai keluarga ini. Robek tapi. Wah, belum tenan ngurusi nanti mati ngurusi keluarga ini. Lah ora bate, apa ya buru iki iku sak anak turune buru anak. <laughs> Eh, Sudah aku bilang, aku lah nganti merasa mendung Orang orang stop. Kadang kita main dia ini suka akan hobi ya. Jadi suka hobi nak ya. Lalu hobi nak empat puluh, empat puluh senang. Khidmah kiai apa? Betina akan makan di kedai itu dulu sih. Kita mau apa? Lalu juga kan selerane kan macam-macam. kudu didobat itu. Ya. Ya itu kan loro-loro ini santri lah ya salah. Mau nih mati uang tua keleleran malah nih bodoh berempat tuh? Dulu. Nutut keliru. Kalau orang yang nyidir sinter mawon itu e, pokoknya kaidah umum. Bukan yang nyidir sinter. Pokoknya kiai sobo ya, semua orang ngaratan lo. Wali ya sudah langit rata, Tetap keliru ngantem. Kecuali ngeten neng omah rapayu. Kene gini cung mulah. Iku ada berapa itu? Wow, walaupun. Ini gini mulang mulang tenan orang perempat tulis. Nah, nah suka selera macam-macam ya Misalnya hobi ini mobil, ini mobil yang suka. Santri ini rawa ya, boy, mereka apa? Kan nunggang nunggak mobil. Maksudnya orang boy faktor mobil itu orang sih mobil yang cangkem. Aku bilang, akhirnya rasa sempat jihad belas. Nanti tua, anak ibu anaknya meneng, buru ibu saya. Nah, nah bapaknya jadi lumayan, dua arif dua bijak pas anak ya mereka ya Gus Gus mulai itu mulai itu malah ngeluh mana hati anak ingin mai anak, sendiri, dindi berhubung Gus ya pikir ingin mai Gus artinya bu kulo itu siki buat nonton Gus, nunggu nongol film <laughs> di malah akhirnya mainnya gue ada sidi-sidi. soalnya itu lah mantel sama dia jadi gue, jadi gue kau aja bener. Gus Gus, salam tembak di gue sidi, ada si salam tempel gue lagi kados ide. Aku mau betul pengamat roh dewe, pengamat tak kadang salah sih sudah, roh dewe, roh dewe, roh sudah, <laughs> roh tenang dewe. Langsung udah nak mungkin salah. Subhanallah, oh, kemkuti surah pengira. Kalau kalau ronek, kalau santri kan salah, nah santri ini bu, wes baku, semua kucingnya kan. Betul, gus, kalau betul buron hormat, nih kudu saya jenengan, tak kedainya. Nabi, <laughs> kalau gue wong tua nih omah gue penting gue kerja gus <laughs> kudu jujur sampean lah nak gue kok muring-muring berarti ra kena dino tong karuan amro wa bi walidene isana Betul nonton tengkoran babi ketak ika isana. <laughs> Dari ini, itu ya. nanti tempuran babi ketak. Nopo jenengan bedhe ngaran Quran kan ngapi ketek jenengan. Nah, itu jenengan kafir lah. Itu berapa mawon, hukum berapa, pede mawon, hukum mawon. Basa minhum fil amri fa idza azamta fatawakal ala Allah. Inna wa ta'ala wa yuhibbu seneng sapa wa mutawakkil ning sing pasrah kabeh. Iyan sura menulungi kum ing kabeh sapa Allah. Sapa Allah yang sura. Kita kita pilih mana nih Pak Afif? Karena di rumah Iyan sur Yang karuan ada orang Aku inung jazim nabi ilmu dure Iyan sur Lamun Alfantan disambung kan? kita sing ngene. Iyan sur lamun nulungkum isra kabeh sapa Allah taala. Ayu engkum tekse nulung sapa wa kum isra kabeh ala adiwikum kaya mitadri. Fala dzalika lakum mongko ora ana sing ngalahno mujib lakum maning sira kabeh. Nek Allah nulung ora ana sing iso ngalahno. Wa iyyakum. Lamun maringi kalah sapa Allah kum isra kabeh. Bitar kinasrikum kelawan tinggal nulung sira kabeh kaya nggo dene perang Uhud. Paman dah mau kau Allah di wong yang suruh kongkang nulung sopo lagi kum isiro kabeh. Mimprati saking sak usir pertolongane Allah. Aku diparingi kalah orang orang sing son nulung gue. Pala yang yang atas ya Allah kalian tawakal kau pasrau sopo anu iman sopo iman. Walau. Kalau kita apa ya Arman. Yes. Apa lagi? Terbagi. Oh. Biar umat. Biar umat. <laughs>